بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين ولا عدوان إلا على الظالمين وأشهد أن لا إله إلا الله إله الأولين والآخرين وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الأنبياء والمرسلين وعلى آله وصحابته والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد أنقطة جروب واتساب دراسة إسلامية رحمنا ورحمكم الله Kesempatan kali ini kita membahas hadis Anas bin Malik radhiyallahu anhu dan juga hadis setelahnya yaitu hadis Abdullah bin Qais Abi Musa al Ashari radhiyallahu anhuma tentang keistimewaan taubat yang Allah Subhanahu wa taala muliakan orang yang mau melakukannya. Allah Subhanahu wa taala dalam dalil yang banyak memerintahkan hambanya untuk bertaubat semata-mata untuk keuntungan dan kebaikan sang hamba, bukan karena Allah Subhanahu wa taala, karena Allah tidak butuh terhadap hamba-hambanya. In takfuru fa innallaha ghaniyun ankum. Kalau kalian semua kafir, maka Allah tidak butuh kepada kalian. Wa in tashkuru yardahu lakum. Kalau kalian bersyukur, maka Allah akan ridha kepada kalian. Jadi hakikatnya, ketika seorang hamba bertaubat, itu bukan untuk kebaikan Allah subhanahu wa ta'ala. Akan tetapi untuk kebaikan kita sendiri. Maka Allah azza wa jal menyebutkan dalam Al-Quran, وَتُوبُوا إِلَى اللَّهِ جَمِيعًا أَيُّهَا الْمُؤْمِنُونَ لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ Maka bertaubatlah kalian semua kepada Allah agar kalian beruntung. Maka kata para ulama, kunci kesuksesan adalah taubat kepada Allah. Karena tidak mungkin ada orang yang bahagia jika seandainya dia merasa congkak, tidak merasa butuh untuk bertaubat kepadanya. Dan Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kaum muslimin untuk sadar bahwa Allah Subhanahu wa taala seberapapun dosa besar yang dilakukan hambanya tetap akan diterima taubatnya dan kita dilarang untuk berputus asa. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan nabinya untuk mengingatkan umat ini agar tidak berputus asa dari rahmat Allah. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Katakan wahai Muhammad kepada hambaku semuanya yang telah melampaui batas. Jangan kalian berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu wa taala. Innallaha yaghfiru dzunuba jami'a. Allah Subhanahu wa taala akan mengampuni semua dosa yang pernah dilakukan. Dan Allah Subhanahu wa taala mengatakan innahu huwal ghafurur rahim. Sungguhnya dia adalah zat yang maha pengampun dan maha kasih sayang. Disebutkan oleh Al-Qurtubi rahimahullah dalam kitabnya Al-Mufhim Syarah Sahih Muslim beliau mengatakan hakikat orang yang sedang melakukan maksiat atau terjerumus ke dalam sebuah dosa bak seorang yang berada pada qabdatus syaitan, orang yang terjatuh dalam cengkraman syaitan. Bahkan dikatakan dia sedang ditawan oleh syaitan. Dia susah sekali untuk melepaskan diri. Hatta ashraf alal halak. Hampir dia terjerumus ke dalam kebinasaan. Lalu Allah subhanahu wa ta'ala memberikan petunjuk kepadanya. Hatinya dibuka sehingga dia bisa melakukan taubat. Maka Allah subhanahu wa ta'ala hakikatnya telah membebaskan dia dari cengkraman syaitan. Musuh manusia. Sehingga dia masuk dalam rahmat Allah, taubat Allah, ampunan Allah subhanahu wa taala. Ini juga merupakan salah satu metode Nabi Shallallahu alaihi wasallam dalam memberikan motivasi umatnya, dalam memberikan pemahaman kepada umatnya bagaimana sesuatu yang tidak nampak ini dipahami oleh para sahabat dan umatnya secara keseluruhan tentang sesuatu yang istimewa. Maka Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan permisalan sesuatu yang bisa mereka rasakan karena mereka adalah orang-orang yang pernah melakukan perjalanan jauh, memiliki perbekalan, kesulitan ketika mereka berada di tanah padang pasir dan sebagainya. Maka Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam ingin memberikan gambaran kepada mereka ketika seseorang bertaubat maka Allah suka sekali dengan orang yang sifatnya seperti dalam hadis ini. Perjalanan jauh, di tengah padang pasir tidak ada orang, kemudian semua perbekalannya hilang. Akan tetapi tiba-tiba perbekalan itu ketemu kembali. Lalu dia bahagia sekali sampai berbicara dengan perkataan yang salah. Ini menunjukkan bahwa kebahagiaan itu masih tidak ada apa-apanya dibandingkan dengan kebahagiaan Allah Subhanahu wa taala terhadap taubat seseorang dari hambanya padahal kita sudah tahu Allah tidak butuh dengan taubat hambanya akan tetapi ini menunjukkan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kemudian hadis ini juga memberikan pencerahan dan cahaya masa depan seorang mukmin ketika pintu taubat ini masih terbuka lebar. Allah Subhanahu wa taala dengan segala sifat pemurahnya memberikan kesempatan siapapun untuk melakukan taubat pada saat dia terjerumus ke dalam sebuah dosa. Dan Allah Subhanahu wa taala tidak batasi kapan kita melakukan dosa. Siang hari maka malam hari kita bisa bertaubat. Dosa dilakukan malam hari maka siang pun kita masih punya kesempatan dan peluang untuk bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala selama malam tatlu'is syamsu min maghribiha. Selama hari kiamat belum terjadi. Selama matahari belum terbit dari arah barat, maka pintu taubat itu masih terbuka. Kata para ulama, Allah Subhanahu wa taala ya yabsutu yadahu, membentangkan tangannya. Ini ada dua catatan. Yang pertama, ketika Allah Subhanahu wa taala membentangkan dan para ulama mengatakan pembentangan ini merupakan tanda luasnya ampunan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Sehingga seberapa besar dosa seorang hamba, Allah Subhanahu wa taala Maha Pengampun. Wa rahmati wasi'at kulla Kata Allah Subhanahu wa taala, rahmatku lebih luas dari segala sesuatu. Maka sebesar apapun dosa seorang hamba, maka jika seandainya dia ingin bertaubat, Allah Subhanahu wa taala membuka pintu itu. Yang kedua, di dalam hadis itu disebutkan dengan fi'il mudhari'. Fi'il mudhari' dalam bahasa Arab bukan dikatakan dengan fi'il madhi basata telah membuka atau telah membentangkan akan tetapi dikatakan Allah membentangkan akan selalu membentangkan sedang dan terus akan membentangkan ini menunjukkan bahwa kesempatan taubat masih akan terus berlaku selama hari kiamat belum terjadi ini juga menunjukkan betapa besar kasih sayang dan kemurahan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan batas diterimanya tobat sangat luas sekali, sangat luas sampai menjelang terjadi hari kiamat pada saat matahari sudah terbit dari arah barat maka pada saat itu la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qablu aw kasabat fi imaniha khaira ketika datang hari itu maka iman seorang tidak akan lagi bermanfaat jika seandainya iman itu belum ada sebelumnya atau ada orang yang belum bisa beramal saleh dengan keimanannya pada saat sebelum terjadi hari itu. Baru setelah terjadi hari itu orang beriman, maka iman yang seperti ini tidak akan bermanfaat hari. Maka ini adalah kesempatan yang panjang. Ini merupakan peluang dari Allah Subhanahu wa taala untuk para hambanya agar kita sadar kebutuhan kita terhadap taubat dan alangkah murah dan luasnya kasih sayang Allah kepada kita. Kita yang melakukan dosa, kita yang memperturutkan hawa nafsu, lalu Allah Subhanahu wa taala akan memberikan hidayah kepada siapa yang ia kehendaki, diberikan kesadaran untuk bertobat. Kemudian apabila kita bertobat dan kita memiliki kesadaran dan kita memiliki kemampuan dan kemauan, lalu kita mau memulai taubat kepada Allah, kita akan mendapati Allah Subhanahu wa taala Tawwabar Rahim. Zat yang Maha menerima taubat dan Maha kasih sayang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kita bimbingannya agar kita bisa merealisasikan ibadah sesuai dengan tuntunan yang benar dengan tuntunan Nabi sallallahu alaihi wasallam wallahu tabaraka wa taala a'lam wa sallallahu wasallam wa baraka ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in walhamdulillahi rabbil alamin